Di antara bentuk khabar di antara bentuk khabar adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jangan lupa jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Untuk persyaratannya masih sama dengan yang pertama antara mubtada dan khobar harus sama-sama mufrad harus sama-sama mutanna atau jamak untuk susunan mubtada khobar Demikian juga jenis harus sama mudakar mudakar, muannats, Sebagai contoh, al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu badannya melemah. Al-alimu ya'lu qadruhu. Orang alim kedudukannya akan tinggi. Aliun yaktubu 'alas sabura. Ali sedang menulis di papan tulis. Anta rakatta ala sarir. Kamu tidur di atas dipan. Antara mubtada dan khabar nauknya harus sama, sama-sama muzakkar, muzakkar muannats, muannats. Demikian juga spidol dan papan tulis harus sama-sama muzakkar dan muannats. Bisa ini? Ada. Lengkap dengan penghapus atau? Kalau nggak ada penghapus, setik nggak apa-apa. Kalau susunan fiil fa'il, fiilnya harus selalu muf, mufrad ya. Susunan fiil fa'il, fiilnya harus mufrad. Tapi kalau dirubah mubtada khobar, baru jumlahnya harus sesuai. Contoh sekarang. Yang mudah dulu. Yang bisa dijadikan sana satu jam. Jalasa talibun. Siswa itu duduk. Kalau dua siswa telah duduk susunan fi'il fa'il apa? Jalasa. Fi'ilnya berubah enggak? Tetap ya. Walaupun fa'ilnya bukan Jalasa talibani. Kalau dijadikan jamak tulabun fi'ilnya berubah atau tetap tetap susunan fi'il fa'il fi'il tetap muf tapi kalau fi'il eh, fa'ilnya mu'annas fi'ilnya berubah atau tidak berubah diberi tak taknif kalau fi'il ma kalau fi'il mudhari diberikan tak Kalau talibun anak ganti menjadi talibatun. Jalasa berubah menjadi apa? Jalasa. Kalau talibatani ini berubah? Jalasa berubah atau tidak? Tidak. Kalau tolibatun fiilnya berubah nggak? rasa tetap ya. Ini menunjukkan bahwa susunan fiil fa'il susunan fiil fa'il fiilnya selalu mu bentuknya mufrad. Yang berubah hanya mudakar serta mu'an. Kalau kita rubah menjadi susunan mubtada' khabar, talibun kita letakkan di depan bahkan alif lam. At-talibu jalasa. Di sini susunannya fi'il fa'il. Yang di sini mubtada Talibani As-talibani Fiilnya berubah atau tetap? Berubah Karena susunan mubtada khabar segi jumlah harus sesuai. Kalau susunan fi'il fa'il, fi'ilnya harus selalu menjadi apa di sini? Talibani jalasa. Tinggal kita sering jalasa, jalasa. Kalau at labu jadi jalasu kalau at-talibatu jadi jalasat. Kalau at-talibatani jadi apa? Jalasa. Nah. Kalau at-talibatu jadi jalas fi'il madhi. Kita ubah sekarang fi'il mudhari. At-talibu apa fi'il mudhari'nya dari jalasa? Yajlisu. At-talibu yajlisu. Kalau at-talibani yajlisani. Kalau at-tulabu yajlisuna at-talibatu tajlisu pakai ta kalau at-talibatani tajlisani kalau at-talibatu yajlisna ini fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amr sekarang atau ibu menjadi Jangan dipaksa. Berarti kan cerdas. Sudah bisa merubah bentuk mali mudore amar walaupun tidak pada tem. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lihat contoh di situ al mariyuhu yad'uhu badanuhu. al mariyuhu yad'uhu badanuhu. Untuk mempermudah jawaban, untuk mempermudah jawaban, al mariyuhu Baik. Kita rubah nanti menjadi musanna dan jama' muzakkar muannas. al mariyuhu al-maridwani al-marbo jamak taksir kalau muannasnya al-maridatu al-maridatani al-marbo juga jamak taksir sama-sama marbo orang sakit bisa dipahami sekarang al-maridu yad'ufu badanuhu ditasrif dirubah seperti susunan di sebelah kiri. Di situ at-talibu yajlisu, at-talibani yajlisani. Di sini sekarang dirubah. Baik sama-sama sekarang. Bisa dipahami nggak soalnya? Bisa dipahami? Diulang ya. Oh tentu bisa diulang. Dengan senang hati. Pada contoh at-talibu yajlisu dirubah dalam bentuk musanna at-talibani yajlisani. Bentuk jamak at-tullabu yajlisuna. Muannas mufrad. At-talibatu tajlisu. At-talibatani tajlisani. At-talibatu yajlisani. Pada contoh al-maridu yad'ufu badanuhu jadikan seperti contoh di dalam di papan tulis. Kalau al-maridu yad'ufu maka muthannanya al-maridhani badan badanuhunya dihilangkan Badan badanuhunya dihilangkan al-maridhu badan badanuhunya dihilangkan Baik, coba satu dua tiga Oh kurang keras, kurang keras. Ini kurang keras, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak bisa diberikan legalisasi seperti ini. Baik, satu, dua, tiga. Ya, Almaribatu. maridatu Hah? Oh, diulang. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Keperucut. Antum masalahnya tingak-tinguk. Baik diulang dari almaribu Satu, dua, tiga. tokohnya tadi. Al al marba yad'ufna yad'ufna yad'ufna yad'ufna. Ya enggak Mas Ganang? Mas Ganang. Sekarang badanuhunya dimasukkan. Satu, dua, tiga. badanu huma. Badanu huma. Jadi badan di situ itu sebagai badal nantinya. Al maridhani yad'ufani badanuhuma. Ya kan badanuhuma. Terus dilanjut dari pertama. Satu, dua, tiga. dilanjut dari pertama. Satu, dua, tiga. nanti ada. Badanuhunna, badanuhunna, badanuhunna. Alhamdulillah, fungsi ikhwa masih bisa. Ini kan untuk fi'il mubarak. Sekarang ana berikan contoh untuk fi'il madhi sekaligus fi'il mubarak. Fi'il madhi sekaligus fi'il mubarak. Yang mudah bunyi. Taib. Yang mudah sekarang al-muslimu ya. Al-muslimu. Al-muslimu oh, yang mudah. Kita pilih yang mudah. Al-muslimu mudah apa enggak? Mudah enggak? Mudah. Al-muslimu kita pilih. Tapi untuk fiilnya tidak mudah. Besar kayaknya. Nanti mengganggu pandangan. Pengaruhi emosi. Yes tan lalu masih kurang nih tenang saja Ah. kali-kali judulnya agak lain dong al muslimu jidu. kalau seperti ini nggak bisa rame-rame kalau rame-rame ketahuan nanti Fi'il maudhinya apa Pak? Istanjada. Jangan lupa fi'il madhinya Istanjada Dari fi'il madhi Al-muslimu istanjada, al-muslimani istanjada, al-muslimuna istanjadu. Kalau cuma jalasa jalasa jalasu sudah sudah setahun yang lalu mungkin. Kita mulai dari Abdul Karim. Ke depan sampai Ustaz siap. Bukan sendiri Abdul Karim saja. <laughs> Tambah Mas Ahmad. Timbang-timbang ini sama berat sudah. Dari Mas Ahmad ke sebelah kiri. Ini pimpinannya Ustadz Gandempol. Mas Ahmad ke kanan pimpinannya Ustadz Su Tawaruh Agami. Nama grupnya saja. Kita mulai dari Gandempol. <laughs> mulai dari gandum pol al muslimu istanjada setelah selesai fi'il madhi langsung lanjut ke fi'il mudhari yastanjidu yastanjidani yastanjiduna tastanjidu tastanjidani yastanjidna satu iya sampai selesai ada satu kesalahan di tengah dianggap kesalahan teknis sehingga harus diulang dari pertama malam ini satu dua tiga Ah, benar. Kurang keras, kurang kompak ini. Anak perhatikan, jadi yang tidak berucap ketahuan ini. Anak akan menyapu pandangan. Satu, dua, tiga. Oh. Masih ada yang istanjadani. Malam hari ini yang namanya ni tidak dipakai. Tidak. Diulang, diulang. Ni ini enggak pakai. Ni na kan ya istan jaduna itu na enggak dipakai. Diulang. Tetap sama-sama suara karena perhatikan akan menyapu pandangan ini. Satu, dua, tiga. Masih ada na? Apa anak bilang? Masih ada na di sana. Padahal yang namanya Nina nggak dipakai malam ini. <laughs> ya, kita ulang dari pertama. Sudah malam. Jadi harus lebih keras lagi. Satu, dua, tiga. Harus Bagaimana? Kok is Ulang, tetap diulang. Kekompakan itu perlu dalam sebuah tim. Yang sebelah sini persiapan karena nanti soalnya bukan ini. <laughs> Kalau ini sudah persiapan panja. Gimana pak? Tapi nanti gantian. Baik, satu, dua, tiga diulang. Ah. istanjadata. Tadi sebagian anggota masih istanjada. Kurang ta. Diulang lagi. Iya. Ini masih di madhi, belum masuk ke fi'il mudhari. Jadi tidak usah berkecil hati. Mari kita ulang kembali. Satu, dua, tiga. al Fi'il mudhari langsung satu dua tiga. Kau sudah muslimuna? kau langsung jama Mas, ah, dari mufrad dulu al muslimu ya kan itu. Ya, kita ulang dari pertama. Fi'il mudhari. Masya Allah setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan. Berhasil juga. Tentunya setelah memaklumi beberapa hal. Ya, kita grupnya Ngangsu kabur. Dirubah ya stand itu. Lanjutkan dulu lagi. Jangan, sudah malam ini. Oh, yang tingkat kesulitannya sama apa yang lebih? Lebih. Yang lebih tadi dari sini udah sana. Kalau dari sini berarti ada unsur balas dendam ini. <laughs> Kalau dari sana ada unsur putus asa malah. Itu yang lebih kalau yang lebih nanti al-muslimu ya tak tahu, uh, al-muslimani ya tak ta'ani ah, gitu. Bisa? usah. Al-muslimu kakak-kakak itu ketawa kakak. Benar. Yes. Tarjimu. Madinya is tarja. Kita mulai dari fi'il madhi. Ingat, ada kesalahan teknis diulang dari pertama. Karena akan menyapu pandangan, memperhatikan semuanya. <clears throat> Termasuk yang berdiri di dekat jendela. Ragu-ragu mundur. Baik. Satu, dua, tiga. Oh bukan, bukan istarja'ani masing-masing. Istarja'a nunnya dihilangkan. Sebagai tanda apa? Kalau nun dihilangkan, tanda nun nun dihilangkan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kurang keras. Kalau jawab yang benar tuh kurang. Sebagai tanda apa nun dihilangkan? Dari istarja'ani. Nun dihilangkan sebagai tanda? Eh, tanda tidak ada. Betul pasti insya Allah. Baik diulang satu dua tiga. Anus. <laughs> Abu Fikri paling semangat Abu Fikri. Diulang dari awal. Kalau sudah selesai fi'il madhi, ada kesalahan di fi'il mudhari, kita tidak perlu mengulang dari fi'il mudhari, dari fi'il madhi. Enggak, enggak. Saya diulang. <laughs> Padahal harus semua ngomong loh ini. Makanya diperhatikan ini. Baik, satu, dua, tiga. kurang kompak. Enggak, anak gini tuh mau berhasil gitu loh. Kalau sudah selesai anak bilang alhamdulillah berhasil. Kok malah terpengaruh gitu. Ya? ah, diulang, diulang. Gimana? Di, diulang, diulang enggak? Diulang. Terakhir insyaallah. Anak gini tuh persiapan alhamdulillah. Kalau belum dibilang salah, tetap lanjut terus. Kurang keras tadi antum semua. Kalah sama yang sini. Tulang satu, dua, tiga. Al muslimu. Al muslimani Al muslimuna Al muslimatu Al muslimatani Al muslimatu Alhamdulillah. Sekarang yang fi'il mudhari' Ambil napas dulu. Sudah langsung satu dua tiga. Kurang kurang kompak. Al muslimatu tas Tastarji'u. Diulang. Satu, dua, tiga. Ah, nggak bisa juga. Anas sendiri yakin antum meyakini itu tadi kurang kompak tadi. Al muslimatu yastarji'.